yang lain? نعم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tahu siahnya Ustaz Surat Yasin ayat yang ke-82 Ustaz Innama amruhu idha arada sayan ayyakul lalahikum Ah, Itu masalah takdir bahwa Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki sesuatu Allah hanya menyatakan jadilah maka jadilah dia. Artinya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Apa yang terjadi di alam ini semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita berusaha, beribadah, beramal, berharaplah semoga kita mendapatkan taufik. Maknanya semoga harapan kita ini cocok dengan apa yang Allah takdirkan. Itu namanya taufik. Kecocokan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki maka terjadi, tapi kalau Allah tidak kehendaki maka tidak terjadi. Sehingga seseorang tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha, dia berupaya, dia berupaya untuk meniti jejak para salafus saleh, berusaha untuk mengerjakan sunnah-sunnah, berupaya menjauhi larangan-larangannya, tetapi tetap dia berdoa kepada Allah semoga mendapatkan kemudahan, semoga mendapatkan taufik karena masya Allah kan wa man lam yasha lam yakun. Karena apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan Allah ida arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu hanya berkata jadilah maka jadilah dia.